Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-23 ini menampilkan Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, Chandra sebagai Kipak Sapati, Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dibantu oleh Roy, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan tentang Janadusta dan tiga orang temannya yang telah mengepung Purbaya dan Cempaka. Janadusta merasa terhina atas sikap Purbaya. Kemudian ia pun menyuruh Purbaya untuk meminta maaf padanya. Prabu Purbaya dan Cempaka yang merasa tidak mempunyai salah menyambut kata-kata Janadusta dengan senyuman mengejek. Janadusta jadi semakin geram melihat hal itu dan ia pun segera menghentakkan kudanya untuk mendekati Purbaya. <laughs> Apa yang kalian tertawakan? Hah? Apa kalian pikir aku ini main-main? Maaf, Kisanak. Aku tidak menuduhmu main-main. Tapi setidak-tidaknya kau pun harus memikirkan kembali kata-katamu itu. Bagaimana mungkin kami harus minta maaf padamu, sementara kami tidak merasa bersalah? Masih saja tidak mengakui bahwa kau telah bersalah. Dengan meninggalkan kami tanpa permisi, itu sama saja bersalah. Apalagi kalian orang asing di sini. Jangan dusta! Lebih baik kita hajar saja mereka agar mereka tahu bagaimana cara bersikap sopan di desa orang. Kau dengar apa yang dikatakan temanku? Aku bisa saja menghajarmu dan juga kekasihmu itu. Tetapi aku masih mempunyai sikap baik terhadap kalian. Cepat minta maaf padaku atau kau akan merasakan hajaranku. Sudah aku katakan bahwa kami tidak mempunyai salah sedikit pun. Jadi untuk apa kami harus minta maaf? Iya, lebih baik kalian menyingkirlah. Kami ingin meninggalkan desa ini. Kau tidak bisa meninggalkan desa ini begitu saja, Nona Manis. Kecuali kau ikut denganku. Ya, baiklah. Kau boleh tidak minta maaf padaku orang asing. Tapi dengan satu syarat. Biarkan kekasihmu ini ikut bersama kami. Kisana, kau sendiri mulai tidak sopan. Apakah kau tidak sadar dengan kata-katamu itu? <laughs> Nampaknya kau mulai takut kehilangan kekasihmu orang asing. Kipak Sapati, Kemarilah. Iya, Janan Dusta. iya <laughs> Coba kau perhatikan wanita cantik ini. Aku kira dia cocok untuk kita serahkan pada Ki Gempang. Bukankah begitu? <laughs> Tapi ada baiknya juga kalau kita cicipi dulu. Bukankah wanita-wanita yang masih muda seperti ini cukup nikmat untuk kita cicipi. Hmm? <laughs> Ternyata otak setanmu lebih bekerja daripada otakku. Hmm. <laughs> Boleh juga usulmu. Iya, iya. Ya. <laughs> eh, bagaimana orang asing? Jaga mulutmu baik-baik di sana. Kalian nanti akan menyesal bersikap tidak senonoh terhadap orang yang kalian belum kenal. Oh, apakah kau mempunyai kepandaian olah kanuragan? Aku tidak berkata demikian. Tapi setidak-tidaknya Kau akan tahu siapa kami kalau kau berani kurang ajar pada istriku. Hmm, jadi wanita itu istrimu ya. <laughs> sungguh beruntung sekali kau mempunyai istri cantik seperti dia. Tapi sayang, karena kau telah menyinggung perasaanku, maka istrimu akan kubawa. Iya, istrimu akan kubawa untuk Ki Kempang. Heh, manusia macam apa sebenarnya Ki Kempang itu? Sepertinya pimpinanmu itu sangat haus sekali dengan wanita. Apa sosoknya seperti iblis yang kelaparan? Tutup mulutmu orang asing. Sekarang kau telah membuat kesalahan yang lebih besar. Berarti kau bukan saja tidak boleh pergi dari hadapanku, tetapi kau pun harus bertanggung jawab atas kata-kata lancangmu itu di hadapan majikan kami. Sungguh memalukan sekali tindakan kalian. Kalian yang mulai berbuat salah, kalian juga yang menginginkan kami bertanggung jawab. Minggirlah kataku cecunguk-cecunguk bodoh, dan jangan coba-coba menyentuhku. Ah, oh. Luar biasa sekali. Ternyata kau tidak berbeda dengan suamimu. Apakah kau pun mempunyai ilmu kanuragan nona manis? Kau tidak perlu banyak bicara ke sana. Kalau aku katakan minggir, lebih baik kalian minggir saja. Daripada kalian akan menyesal nanti. Hmm. <laughs> kau dengar jana dusta. Sungguh hebat sekali kedengarannya gertakan wanita ini. Aku bicara sungguh-sungguh, Kisanak. Jangan kau pikir aku hanya menggertak saja. Apa sebenarnya yang kau andalkan, Nona? Anak-anak, tangkap wanita ini. Biar aku menghajar suaminya. Aku peringatkan. Lebih baik kalian urungkan saja untuk mengganggu kami. Banyak mulut. Kipak Sapati, ayo hajar laki-laki ini. Sambil melompat dengan gesit dan garang, Jana Dusta dan Kipak Sapati menyerang Purbaya. Melihat hal itu, Prabu Purbaya pun segera melompat dari atas punggung kudanya. Sekarang mereka bertarung dengan sengitnya. kaki gempang ini. Sementara itu, rupanya Cempaka pun tengah menghadapi dua orang anak buah Jana Dusta. Ah, pantas kau berani menantang kata-kataku tadi. Rupanya kau mempunyai kepandaian yang lumayan. Hei, Kisana, katakan siapa kau sebenarnya? Rupanya kau masih penasaran terhadapku. Bukankah sudah kukatakan sejak tadi bahwa aku hanya sekedar orang asing yang kebetulan melewati desa ini? Nah, aku rasa jelas bukan? orang ajar! Masih saja mau menutup-nutupi diri. Aku jadi curiga padamu Kisana. Iya. Aku rasa wajar saja kalau kau curiga terhadapku. Tetapi rasanya tidak pantas kalau kau menanyakan siapa aku sebenarnya. Barat! Iya! Iya! Dusta benar-benar geram diperlakukan enteng oleh Prabu Purbaya. Begitu juga dengan Kipak Sapati. Keduanya menyerang Purbaya dengan gencarnya, tetapi Prabu Purbaya yang mempunyai kepandaian tinggi dapat mengelak dengan mudahnya hingga pada suatu ketika. Lambungku, setan keparat kau orang asing. Kau telah berani menyakitiku. Itu bukan salahku. Bukankah sejak tadi sudah kuperingatkan agar kalian jangan mengganggu kami? Seharusnya kalian bersyukur tidak kubinasakan. Ayo, bangunlah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian. Eh, setan alas. Jangan dulu memusungkan dada. Kau pikir dengan berhasil membuatku terjatuh, lantas aku tak akan berani menghadapimu. Jana dusta bukan manusia pengecut orang asing. Dipaksa Patih, ayo cepat bangun. Kita beri dia pelajaran yang keras agar dia mengerti bagaimana harus bersikap hormat pada penguasa desa ini. Iya, Jana dusta. Oh, bagus. Bagus sekali kalau kalian belum merasa kalah melawanku. Baik. Kalau kalian ingin memberikan pelajaran untukku, maka aku pun sama dengan kalian. Aku akan memberikan pelajaran yang tidak kalah menariknya. Tapi memang belum seberapa. Tapi sekarang kalian akan tahu siapa orang yang tengah kalian hadapi ini. Setan! Iya! Iya! Iya! Iya! Kurang ajar kau Iris Betina. Kau telah membunuh kawanku. Hah, itu bukan salahku Kisanak. Kalianlah yang mulai menyerangku. Aku rasa aku tidak bersalah karena aku bermaksud mempertahankan diri. Tebah. Aku tidak butuh ocehanmu. Hiya, hiya. hiya. Sudahlah Kisanak. Kau tidak akan mampu. Lebih baik kau urungkan niatmu untuk melawanku. Aku tidak takut. Hiya, hiya. Hiya. Keras kepala juga kau rupanya. Baik, terimalah ini. Hiya. Uh, uh. uh dipaksa batik. Oh, tolonglah aku, Ki. Hup, hup. Oh, jangan dusta. Dua orang anak buahmu berhasil dirobohkan wanita itu. Kau hadapilah laki-laki ini. Biar aku menghadapi wanita itu. Iya, hadapilah. Hup, ya. meninggalkan Jana Dusta yang tengah menghadapi Prabu Purbaya. Melihat Kipak Sapati ada di hadapannya, Cempaka pun mundur dua tindak ke belakang. Hmm, sungguh tidak kusangka. Ternyata malam ini aku berhadapan dengan dua orang pendekar yang hebat. Tapi sayang, kehadiranmu di desa ini hanya akan sia-sia saja. Jangan terlalu membesarkan dada, sana Kesombongan itu tidak ada artinya jika dilihat kenyataannya. Oh, pikir Aku tidak bisa menjatuhkanmu, perempuan dungu. Eh, jangan kau bandingkan kepandaianku dengan dua orang cecunguk ini. Ayo kita mulai, Nonaman. Rasanya tanganku sudah tidak sabar untuk menjamah tubuhmu yang indah ini. Manusia busuk! Mulutmu terlalu kotor untuk berbicara denganku. Kalau kau memang sanggup menjatuhkan aku, ayo, seranglah. Aku mau bagaimana caramu merobohkanku. Oh, jadi kau tidak ingin menyerang lebih dulu. Baiklah kalau begitu. Terimalah ini. Hup, ya, ya, ya. Aku rasa aku terlalu banyak membuang-buang waktu di sana. Sekarang rasakanlah ini. Hiya! Tubuh Jana Dusta terpental beberapa tombak ke belakang ketika Purbaya menghajarnya dengan sekali pukulan. Sekarang Jana Dusta benar-benar terluka parah. Darah segar keluar cukup banyak dari sela-sela bibirnya yang pecah. Uh, Bagaimana? Hebat sekali ilmu kanuraganmu orang asing. Aku sebenarnya tidak ingin berniat melukaimu, sobat. Tetapi karena kau yang memulai lebih dahulu, maka aku pun tidak bisa main-main lagi. Di sana. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kau kenal dengan laki-laki yang bernama Kewarta? Kewarta? Aku kenal orang itu. Tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di desa ini. Dia sudah lama pergi dari desa ini. Kau jangan coba-coba mendustaiku, sobat. Sekarang kau dalam keadaan yang tidak berdaya. Aku bisa saja membunuhmu sekaligus. Aku ingin kejujuranmu. Nah, beritahulah yang jelas. Apakah orang yang bernama Kewarta itu ada di tempat majikanmu? aku tidak berdusta. Sungguh, Kewarta memang tidak ada di sana. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Kalau kau tidak percaya, bunuhlah aku. Sekarang aku sedang dalam keadaan tidak berdaya. Ayo. Kelihatannya orang ini bicara jujur. Tapi kemana? Seandainya Kuarta tidak ada di tempat Ki Gempang, bukankah ayahnya Laksmi tadi berkata bahwa Kuarta datang ke desa ini? Ah, uh, baiklah. Aku percaya dengan kata-katamu. Nah, sekarang kembalilah ke majikanmu. Dan katakan pada majikanmu, ada dua orang yang ingin bertemu dengannya. Dinda Cempaka, bagaimana dengan kau? Apakah kau sanggup merobohkan orang itu? Iya, Kanda Prabu. Hei, Darah, kau benar-benar hebat wanita asing. Tunggu, kalian jangan pergi dulu. Aku tidak mau kalian membiarkan kami seperti ini. Eh, apa maksudmu kisan? Apakah kau masih penasaran ingin kembali menghadapiku? Uh, uh, uh, uh, uh, bukan, bukan itu. Aku terus terang tidak sanggup melawanmu, Nona. Hm. Lantas, kenapa kau mencegahku untuk pergi? Uh, kalian memang tidak boleh pergi begitu saja. Kalian harus membunuh kami. Jika kalian jika kalian tidak membunuh kami, maka kami akan dibunuh oleh Ki Gempang secara sadis. Ayo, ayo Nona, bunuhlah aku Nona. Tidak. Aku tidak mau membunuh orang yang tidak berdaya. Sudahlah Dinda Cempaka. Kita tinggalkan saja tempat ini. Biarkan mereka bertanggung jawab pada majikannya sendiri. Ayolah. Hop! 똥우 똥우 누나 어, 어, 어. bangkit sambil memanggil-manggil cempaka. Tapi ketika ia telah berdiri, tiba-tiba saja tubuhnya kembali limpung ke tanah. Sementara Jana Dusta yang juga dalam keadaan tidak berdaya, ia hanya bisa mendekap dadanya dengan lemah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.